Pak Prabu, selamat pagi. Ya silakan Pak Prabu. Ya, yang namanya film itu adalah hiburan seperti novel atau apapun sehingga tidak layak dilarang apapun intinya. Apakah itu bicara soal Yesus, soal Nabi atau apapun itu kan sebuah karya seni jangan dilihat dari kacamata sejarahnya aja itu secara kebetulan bisa dibuat sama nikmatin aja seperti kata Gus Dur terima kasih terima kasih kembali Pak Coki selamat pagi pagi silakan Uh, menurut saya ini sangat tidak adil dengan Indonesia ya berpaham demokrasi gitu kalau film itu hanya sekedar hiburan dan kita dengan menentu mendapatkan banyak eh, knowledge-knowledge yang tidak pernah kita dapat dari film Indonesia gitu. Jadi jangan diambil eh, pusing dengan namanya Jalan Nu yang dulu. Ya kalau mau Jalan Nu silakan baca ke Kita eh, kitab masing-masing. Itu ada hubungannya dengan film. Dan sangat sayang Indonesia, lembaga sensor Indonesia tidak menayangkan film. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Robert, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Ya, kita ini menjadi negara yang selalu membawa bahwa agama dalam menilai sesuatu. Padahal negara kita itu dasarnya Pancasila loh, Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kalau negara kita Islam? Mungkin semua film dilarang. Jadi artinya kita ini terlalu ekstrim. Tolonglah kita itu kalau menilai sesuatu itu harus dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kalau tidak sesuai dengan ajaran masing-masing jadi telah sendiri gak usah ditonton bukan dilarang seperti ini kita nonton youtube aja bisa kok terima kasih ya Pak Robert terima kasih Pak Aji selamat pagi selamat pagi silakan ya menurut saya kebebasan itu memang perlu tapi harus ada ah, rambu-rambunya ah, untuk masalah film Noah kalau itu dikatakan dalam fitnah saya tidak keberatan mungkin semua orang tidak akan keberatan tapi kalau dikatakan itu diambil dari cerita ah, yang nabi, mungkin kalau diambil dari cerita agama apapun itu akan ah, menyinggung perasaan umat agama itu tapi kalau dikatakan itu dalam fiksi itu tidak masalah terima kasih terima kasih Pak Aji Pak Dede selamat pagi pagi. Ya. Eh, komentar saya itu saya rasa itu bukan film per, bukan pertama ya kayak gini ya. Dulu saya ingat ada satu film itu eh, yang agak friksi dengan eh, pantai tertentu. Kalau nggak salah itu karya Hanung Bramantio nggak salah. Nah itu salah satu. Dan sebelum-belumnya lagi saya rasa juga banyak. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Dan kalau andai kata kita bicara pakai nama demokrasi, apakah eh, rakyat kita itu udah pas demokrasinya untuk menonton film-film seperti itu. Nah, kalau bicara masalah seni, bicara eh, teknologi tinggi, ya mungkin bisa diputar dengan eh, tanda kutip kalangan tertentu saja ya. Uh, jadi biar mereka bisa menikmati teknologinya. Tapi untuk dari segi alur ceritanya, dari segi apanya, itu saya rasa dari kacamata masing-masing ya. Itu aja Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dede. Pak Patrick, selamat pagi. Iya, eh, betul saya memang belum pernah melihat filmnya. Cuman saya sempat tanya ke eh, rekan saya, sahabat saya yang muslim. Saya tanya, kenapa ya kok film itu dilarang? Oh ada dua alasannya. Karena ini kan uh, Pak Kevin sendiri nggak menjelaskan alasan berbagai tersebut. Hmm. Dari penjelasan teman saya bilang satu karena Nabi Nuh diperlihatkan karena Nabi itu tidak boleh kalau menurut iman mereka diperlihatkan Nabi siapapun yang pertama itu yang kedua Nabi mu Nabi mu di, di dalam tersebut perhatikan mesra dengan istrinya itu tidak boleh juga diperlihatkan ya, setahu saya cuma dua itu yang kalau ada yang lain saya sendiri tidak tahu buat saya sih demokrasi pun kalau memang lembaga sensor ini juga mempertimbangkan salah satu Eh, agama di Indonesia, apalagi mayoritas, saya kira itu tidak masalah. Supaya tidak menyinggung, menghormati dasar-dasar itu buat kita, tapi memang harus adil. Dalam arti, dalam apapun yang masuk Indonesia, bila memang itu menyinggung, kemudian Uh, agama salah satu agama bukan hanya yang mayoritas itu juga harus adil juga nggak boleh misalnya kasih Sikot yang waktu itu salah satu agama sebetulnya nggak sesuai dengan iman agama Kristen misalnya tapi ikut karena situ dikatakan yang tidak benar ya tapi masuk juga nah ini yang menurut saya itu keadilannya yang lembaga sensor ini yang kurang kurang baik ya kurang dia kurang berada di tengah netral gitu ya ini yang menurut saya sih nggak komplainnya di situ tapi kalau pelarangan ya boleh-boleh aja kalau memang itu menyinggung salah satu agama sah-sah saja ya pertimbangannya tapi mesti adil gitu terima kasih ya Bu. terima kasih Pak Patrick Pak Martin selamat pagi ya selamat pagi nggak menurut saya tuh eh, masalahnya tuh di standarnya ya standar ganda mereka karena eh, kalau saya dapat informasi itu karena merusak moral dan tidak sesuai dengan kultur budaya atau yang ada di Indonesia nah masalahnya film-film yang merusak moral pun banyak yang beredar film horor Nah kalau seperti yang komentar Bapak sebelumnya masalah adegan uh, eh, Nuh bersetubuh sama istrinya atau Nas itu kan bisa disensor bagian itu aja kalau memang itu problem disensor. Memang uh, eh, LSM Indonesia ini punya standar yang nggak pasti. Kalau memang mereka fix untuk yang merusak orang tidak boleh beredar. Ya paling film-film yang merusak orang semua tidak beredar. Gitu aja terima kasih. Terima kasih kembali dan yang terakhir kita terima opini dari Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi, iya, pagi. Eh, saya melihatnya ya sah-sah saja lembaga sensor melarangnya karena bagaimanapun dia punya kendali ya kendali bagi untuk mendidik bangsa Indonesia ini yang tidak saling tersinggung saling menyakiti saling ada yang tersakiti gitu loh jadi percayalah sama lembaga sensor kalau sudah dilarang seperti itu kemudian banyak komplain dalam macam apa ya komplain lah ke sana bukan di, di publik seperti itu gitu. Jadi sah-sah saja silahkan lembaga sensor jalan terus gitu. Terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Ibu. Ya, silakan komentarnya Pak. Ya di era globalisasi dan teknologi sekarang ini Bu, apapun kan masuk ke rumah kita. Ya kita tinggal selektif saja. Yang perlu dilarang dan dicermati itu ya etan-etan yang di TV nggak bermutu itu Bu sama sinetron-sinetron yang banyak cinta-cintaan yang gak ngasih contoh gitu terus ini pejabat-pejabat yang korupsi ini perlu dilibas itu gak ngasih contoh yang bagus gitu seperti internet-internet itu Bu itu kalau mau dikit juga ada yang begitu-begituan gitu yang berbau ser, berbau kekerasan nah itu yang perlu disensor gitu Bu harus dibedain Bu selamat siang Selamat siang Pak Bobi, Pak He, eh, Ibu Heli ya. Selamat siang Bu Heli. Selamat siang. Silakan Ibu komentarnya. Ya. Iya, eh, kita sih nggak setuju ya kalau ada pelarangan-pelarangan film seperti itu. Itu eh, kita jangan memandang itu sebagai unsur agama semata, tapi itu adalah sebuah seni yang harus kita bisa memandang dengan pikiran yang lebih luas bukan berarti itu memicu kita antar agama akan bentrok atau gimana tapi disitulah kedewasaan kita sebagai manusia memandang bagaimana kita antara kita antar umat beragama menghargai satu dengan yang lainnya terima kasih Ibu ya terima kasih Ibu Ibu Maria selamat siang selamat siang Bu saya mau komentari itu pelarangan itu saya tidak setuju Bu yang perlu dilarang itu yang seperti tadi Bapak itu bilang itu sinetron-sinetron yang tidak berpermutu itu seperti mencontohkan membunuh neneknya dengan racun lah apa dengan bikin bom lah itu film itu nggak benar itu itu yang perlu dilarang itu itu RCTI, SCTV itu semua itu apa sinarkan eh, sinetron-sinetron begitu begitu Bu terima Baik, terima kasih Bu Maria. Sudah on the bersama Pak Safam, Pak Gilbert, selamat siang. Waduh, sayang, sayang sekali loh dilarang. Ini film sana filmnya sangat bagus ya, dari segi teknologi juga ya. Cuma kalau hanya dikatakan kontennya itu, ya kontennya itu jadi aneh juga ya. <laughs> Saya juga agak bingung nih. Kontennya, kontennya, konten yang mana itu? Bingung ini saya sebagai pencipta film nih, jadi sedih sekali ya ini film-film sangat bagus sekali bisa dilarang itu saya bingung ya bingung sekali nih terima kasih terima kasih Pak Gilbert Pak Freddy selamat siang Selamat siang, saya salah satu pengusaha yang memang berbeda dengan perfilman atau apa Tapi saya pengusaha di bidang hiburan Tapi kalau melihat masalah seperti ini Itu hanya mungkin produser-produser Indonesia aja yang tidak mampu membuat film secanggih seperti itu seperti film Avengers Captain America yang bisa termungkin produser Indonesia nggak mampu jadi dia hanya bisanya mengkritik aja ngebeda-bedanya jauh sama ya koruptor-koruptor gitu lah bu <laughs> kira-kira kayak gitulah baik nah, terima kasih Pak Freddy Pak Heri selamat siang halo selamat siang Pak Heri silakan komentar Anda ya saya mau ikut komentar dan sangat tidak layak kalau sampai di eh, acara film itu kita, tidak ditayangkan gitu ya dan saya sangat setuju dengan bapak yang pertama itu mengatakan bahwa kalau film yang benar-benar tidak boleh ditayangkan itu malah ditayangkan itu bapak-bapak yang mengurusi soal film atau apapun itu saya rasa terlalu picik untuk melarang acara, acara film ini beredar gitu dan saya sangat bingung bingung bingung sekali pemikiran mereka kok begitu negatif tentang film ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Kita ke penelpon berikut Pak Alamsyah. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Dona. Iya, silakan. LSI Lembaga Sensor Indonesia harus diganti itu kepalanya. Soalnya kan kemajuan apa semua bangsa kan departemen-departemennya itu tergantung kepalanya. Kalau kepalanya udah skeptis, wah udah deh ganti aja LSI-nya Lembaga Sarapan Indonesia. Mendingan apa yang itunya kepalanya ngurusin orang-orang sarapan aja deh nasi uduk kayak nasi kuning gitu kan jangan nanti sarapan pagi jadi dilarang juga kan wah repot kalau kayak gitu terima kasih iya baik terima kasih Pak Alam Pak Alex telepon terakhir ya Pak Alex selamat siang siang Bu saya cuma mau bilang itu virus sebetulnya bagus sekali masalah untuk pertobatan ya dia ya mungkin takut para pejabat kita takut melihat itu banyak sekali kutukan-kutukan yang di film itu Padahal filmnya sangat-sangat baik sekali. Apa salahnya kita terima dari luar? Bagus kan itu untuk menggugah dan mengangkat semangat orang. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Bapak Billy. Halo. Halo Pak Billy, silakan Pak. Ya, selamat siang. Uh, saya nggak tahu film itu apa cuma kalau memang masuk antar umat beragama ya memang sebaiknya jangan cuman kita lihatnya juga kadang-kadang pemerintah ini atau siapa ini itu munafik gitu loh sesuatu yang misalnya nggak terlalu berbahaya dia larang tapi yang dia dia sendiri itu bikin jahat juga tetap dijarinin aja gitu saya kira kalau emang nggak kalau menceritakan agama lain bukan agama kita ya kita nonton nonton aja ya apalagi dengan teknologi lain yang tinggi begitu makasih terima kasih Pak Billy Bapak Prabu ya selamat siang selamat siang Pak silakan Pak ya ini kenapa harus dilarang orang namanya hiburan yang mestinya dilarang itu film-film setan film-film yang gak ada manfaat kalau hiburannya apalagi mengandung teknologi tinggi itu kan memotivasi orang memberi pencerahan juga jangan lihat dari kontennya itu gak sesuai dengan ajaran agama ambil unsur hiburannya berikutnya yang harus saya sampaikan adalah siapa sih mereka mau melarang Memang mereka pikir orang Indonesia itu bodoh sekali sehingga mudah terpengaruh terprovokasi oleh film-film itu apapun yang kita tonton kita pakai akal sehat pakai filter sendiri dan menganggap orang Indonesia itu bodoh banget seperti diri mereka atau seperti orang-orang di lingkungan mereka sendiri terima kasih terima kasih Pak Prabu Bapak Ferry ya selamat siang siang Pak silakan Pak ya kalau menurut saya aneh juga nih lembaga sensor lagi bisa dipengaruhi oleh hormat ah, ormas uh, tertentu yang menjadi penilai film ya dan saya lihat perkembangan film pun di Indonesia juga jadi seperti di Kediri gitu ya karena banyaknya pembatasan yang ada sehingga ya cerita sinetronnya Indonesia ya di itu-itu aja film bioskopnya pun ya juga nggak bisa booming banget nggak bisa sampai mendunia itu juga masih sangat sulit ya karena semuanya dipotongnya terlalu banyak mungkin contohnya juga film dari gua juga yang dipotong juga banyak gitu ya ya mungkin kalau memang terlalu kasar atau terlalu keras atau terlalu banyak unsur itu boleh ditutup tapi kalau yang seperti ini terus kemudian di halangi dan lembaga sensor itu akan jadi hakim atau yang menentukan film ini layak atau tidak buat masyarakat nah lucu juga gitu ya tapi ya untuk kedepannya kalau Indonesia ingin maju ya eh, dibuat peraturan yang jelas khususnya untuk film-film yang berbobot dan bisa membuat eh, masyarakat Indonesia juga makin maju dan mau berkreasi untuk film di Indonesia juga terima kasih ya terima kasih Pak Ferry Bapak Leo Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Iya. Lembaga sensor tentunya mengetahui bahwa sejarah kritik seni itu sudah panjang, sudah tua umurnya. Dan sudah banyak aliran kritik seni berkembang. Yang mengherankan buat saya, sepertinya eh, keluasan wawasan kritik seni ini tidak mendasari pandangan lembaga sensor lembaga sensor masih tetap saja bersikap seperti lekra. Lekra selalu melarang karya-karya seni yang tidak sesuai dengan ajaran komunis. Apa bedanya dengan sekarang? Lembaga sensor melarang film yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal cara kita melihat seni dalam sejarah ini sudah luas tidak cukup, tidak. Itu kecil saja intan agama itu. Kecil. Jadi tolong perluas eh, wawasan lembaga sensor. Karena demokrasi itu intinya adalah keluasan wawasan dan toleransi terhadap wawasan-wawasan yang berkembang. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Leo.